Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tukang sone niki kalih niki tulung durip niki mati. suaranya di sini nggak nggak los dari sing apik utawa malah tukang sore tak pateni. Cek cek. Jadi yang arah panggung ini manggung oke, ini lah mati. ini buat tempat Tentara. Kecuali tentara dibutuh niku. Gitu. Jadi ini dari. Cek cek. Nah, goblok yang saya hormati para pejabat yang berkenan hadir, panitia, penyelenggara, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka hari lahir kedua organisasi pemuda Sabilul Khair desa kali sabun apa kali sabu pesugihan cilacap ya ya maklum soalnya bosok coba yang sini dibenarkan lagi tukang sore di mana polisi langsung teriak-teriak Oi, orik, orik saya pede banget pak polisi tahu saya gitu kan <laughs> sampai bandara saya tanya pak polisi kenapa saya datang semua disuruh minggir jelas ada orang buta lewat <laughs> dikira orang buta bandara saya pakai kacamata ini modus supaya kalau ada jamaah cantik saya ngirit tidak apresiasi ya, ya? memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok pemuda yang di dalamnya ada organisasi apalagi mengajak kita untuk mengingat Allah melalui pengajian maka orang-orang pemuda-pemuda seperti ini layak dijadikan calon imam. Oh. Doakan ayah, doakan ibu Relakan dia jadi imamku Di bawah juga restumu Majulah ibadah istiqoromu Calon rupanya maju kan bukan Pak Calon imam Yang ngaji rupanya kayak kibli ya beneran. Malah adegannya kan berakot deh. Emangnya nyampe kunyuk ya? Doakan Naya, doakan ibu Relakan dia jadi imamku Di bawah doamu juga restumu Majulah ibadah istiqorohmu Calon jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan perdalamlah agama dan pendidikan jangan hiraukan godaan si setan Oh Alonso. Pecinta temen ya. Kalau dasi panitia ini bibit dasi. Bisa sebutan enteng kayak Eh, dikatakan innal fata mayyakuluha anada pemuda itu adalah yang mengatakan ini lo saya laisal fata mayyakulu kana abi bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini lo bapak saya banyak orang punya orang tua yang luar biasa dibangga-banggakan padahal anaknya tidak bisa apa-apa kalian harus ingat bapaknya jenderal, anaknya belum tentu jadi jenderal. Bapaknya pendekar belum tentu anaknya jadi pendekar. Banyak bapaknya macan, anaknya kucing. Bahkan kucing garok. Jangan Saya kasih contoh. Panglima TNI kita hari ini Jenderal Hadi Cahyanto. Bapaknya itu hanya kopral, tapi anaknya bisa menjadi jenderal. Lebih baik bapaknya kopral, anaknya jadi jenderal daripada bapaknya jenderal tapi anaknya jadi kopral. Hari ini banyak orang yang romantisme sejarah. Bapak saya orang hebat, saya keturunan orang hebat, tetapi dia tidak jadi apa-apa ini namanya Darwo Gandul keramat keramat ya hanya perlu wong tua. maka saya ingat betul Pak saya dulu mau diambil mantu oleh Kiai Tok maklum Pak santri keren saya dulu mau diambil jadi menantu Kiai Kondang Kiai terkenal saya tolak Waktu itu pertimbangan saya dua. Yang pertama, kalau mertua saya ini terkenal, besok saya jadi anak menantu tidak jadi orang terkenal, maka akan diomongkan sama orang, Hm, Miftah punya mertua terkenal kok mantunya tidak bisa terkenal. Atau kalau saya terkenal, pasti orang akan ngomong begini, ya maklum Miftah itu jadi orang hebat, oh dia punya mertua hebat. Maka waktu itu saya bilang, saya pengen nikah dengan anak yang merupakan anak dari orang tua nggak usah pintar-pintar. Bila perlu matematika yang goblok, jadi gampang dihapus. Masuk. Bicara anak-anak mengakhir. Mulai matematika sih goblok banget. Coba saya mau tanya, bapak-bapak, mas-mas, kalau anda cari istri, pilih yang pintar apa yang goblok? Pintar apa goblok? Oh. Pertanyaan kedua, kalau cari istri pilih, pilih yang manut apa bantah? Bantah apa manut? Manut. Kalau kamu pilih cari istri yang manut, pas pilihanmu berarti istri yang goblok. Kenapa biasanya gue yang mau goblok? Manut. Yang mau pinter bantah. Maka kamu tadi pilih istri yang hanut secara tidak langsung kamu mengatakan istrimu goblok. Oke ya tetap ya. Kaya mono wis tuwa jilbabe kuwi. Wis tuwa jilbabe kuwi. Inyonge jangan-jangan saya pakai ya kuwi ya. Akhirnya saya mau diambil menantu oleh orang hebat, saya tolak. Saya dapat mertua biasa-biasa saja. Akhirnya enak, saya nggak punya apa-apa, Itu mertua mau limo. Mantep-mantep, mangan melu marah tua. Akhirnya M10, mantep-mantep, mangan melu marah tua, marah tua murid-murid, menantu menang lawan. Sampai akhirnya M15, mantep-mantep, mangan melu marah tua, marah tua murid-murid, menantu menang lawan, marah tua mati, menantu melu marisi. Iya. Mertua saya cuma satu M apa pak? matamu sama pengajian di Sabil Khair amplopnya berapa? 3 M apa kayak matur nuwun mas Jadilah orang hebat tanpa harus membawa nama besar bapakmu. Mbah Sahya itu kaya tujuh turunan. Kalau soalannya, saya keturunan nomor delapan. Saya betul-betul ingin membuktikan kepada santri saya, kepada jamaah, kepada semua bahwa ketika kita sukses tanpa membawa bendera orang tua itu jauh lebih indah. Saya benar-benar berangkat dari nol. Makanya mas-masnya kalau pengen menikah dengan cewek yang mau mulai dari nol, menikahlah dengan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. tapi khusus bapaknya kalau menikah, menikahlah dengan bangsa. Kenapa harus bangsa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Cocok Santai saja, jangan buru-buru. Akan datang satu saat, kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya dijaga Mbak Babe, rumah lagi ya. Tahu bulat digoreng dadakan, cuilik harganya 500-an. Masa punya kamu gede rasanya enak digoreng gratisan? Abah Lutfi itu kadang-kadang menganggap saya anak. Kemarin masih panggung tegal, tadi pengajian oleh adik saya Gus Miftah. Selesai pengajian dia ngobrol sama saya. Saya dengar-dengar kamu itu keturunan Mbak Muhammad besar. Enggih, Pak. Apa kata Abah Lutfi? Berarti kamu saudara sama Mama. Mama itu istrinya apa? Mama Salma. Kenapa, Pak? Mama Salma itu juga sama keturunan Mbak Muhammad besar. Saya kira apa mamin, badoknya keperin terus sampai di panggung lagi tak ah, mekret jangan disuguhkan ah, masuk mobil saja mbak ini ada anggur ini ada apel mbak mbak suka anggur apa apel anggur kamu beda sama walaupun anggur lebih mahal daripada apel, apel lebih murah daripada anggur. Saya lebih pilih buah apel. Kenapa? Karena saya pilih diapelin daripada dianggur. Contoh. la mà tonight. Selalu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa bubar? Jawabannya masa bubar? Kita nggak apa-apa ya. mudah udah dia sih jublu-jublu berdoa. Pintu langit dibuka doa diijabah sama Allah. Kamu punya calon direbut sama orang lain kamu akan ya Allah. Bila dia bukan jodoh, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. sepenuhnya. Maka coba jadilah pemuda yang tidak hanya membangga-banggakan orang tuanya, tapi bisa memberikan kebanggaan untuk orang tuanya. Betul? Dengan apa? Prestasi. Prestasi. Dengan apa? Duit. Duit. Kok kalau duit bulannya apa ya? Coba saya mau tanya, yang benar itu orang tua menyenangkan anak apa anak menyenangkan orang tua? Lebih duluan mana? Orang tua menyenangkan anak apa anak menyenangkan orang tua? Lebih duluan anak menyenangkan orang tua. Dia nawak murung metu, wong tuamu wis seneng-seneng mertua Tuh, Loh, bener kan? Gawe ya, ya, anakku kan gawe awakmu lah wong tuamu seneng seneng-seneng baru metu awak berarti sih bener anak yang kewong <laughs> sing wong Selalu ala Nabi Muhammad. Maka dulu ketika pertama kali saya masuk ke Jogja tahun 1999, saya dan turunan dari Mbak Muhammad Besari. Muhammad Besari Anu, anu Besari bin Abdullah Mursad Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, bin Brawijaya Limo. Tapi saya lagi bilang, istilah kerennya puja ke putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi bocah ini hidup Pakistan. Bapak sih ibu saya tanah. Saya berangkat ke Jogja tanpa modal apapun, kecuali keinginan. Tapi saya ingat betul sebagai seorang laki-laki, makanya bapaknya nanti dengerin bagaimana suami kriteria terbaik anjing ini lonte orang anjing wani iya, katamu telembok wani katamu bekerja wani kalau bocah-bocah dia aja main melu apalagi dia ngajak anak los sok kabeh gaspol rim Saya berangkat tahun 99. Saya teringat kata Arab yang mengatakan apa? Ida sodakol asmu wa tuhasani. Ketika niat yang baik, ketika tujuanmu baik, maka Allah akan memberikan jalan Sabi. Bahkan saya mengatakan ida sodakol asmu wa tuhasubun. Allah akan memberikan banyak jalan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Where there is will, di mana ada kemauan di situ pasti banyak jalan. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Saya nggak bawa uang, cuma satu juta tabungan saya masa lalu. Begitu daftar kuliah di IAIN habis. Akhirnya saya nggak kuat ngekos. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal di masjid. Saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Masjid yang saya kan gak enak jadi apa? Mar. Ah, James Bond, jaga masjid dan kebun. Gawiannya apa? Yang ngepel WC. Bu Yulis apa nanti ya? Ya terima kasih. satu itu kayak NO gitu. Ya. Ini kan cakep NO. Lama-lama dia kan haram. mau NO, makro. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Intinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu karena itu mengingatkan saya tentang masa lalu saya sebagai abang pernah diliput di detik.com cari video detik.com ngaji bersama Gus Mutang beda-beda di situ setelah beca saya jualan aksesoris di sing tajano orang mau pacaran hati ayo rapi sing tenanan no jadi saya jadi cinta nggak mau diajak nikah teman jangan hanya ajak adik untuk merayakan malam tahun baru dong tapi ajak adik untuk menempuh hidup giliran jalan mana yang guru Di ya kalau kayak besok suci mifako loh kurang mampu kok diajak terima oleh Allah 40 hari jawaban saya sederhana ditampara ditampara urusannya cangkemu, tapi urusannya pangeranku makanya karena saya akrab dengan anak-anak dunia malam saya berjulukan presiden para pendosa karena mereka nyaman saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. ahli maksiat itu belum tentu masuk neraka, ibadah belum tentu. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sementara banyak bisa terhapus karena ujung riak dan kesombongan. Maka saya sering mengatakan, lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadah. akhirnya malam kedua saya jualan lagi pak ini loh saya nggak mau utang nggak pernah minta siapapun saya udah nggak bisa makan saya nggak berani tua saya karena bagi saya punya prinsip laki itu bukan pengemis laki-laki itu yang bisa bertanggung jawab dengan dirinya maka ketika istri saya bilang pak mau menikah lagi saya nggak mau karena saya punya prinsip lelaki hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara oh. kamar langsung ke temanggung udah nih terus gue diambung sih ngisor Kau ciu sak peteli, kau kaya turu kita malam kedua saya juga lagi dalam puasa lagi makanya kenapa saya itu rajin puasa kayak eh, tadi hari ini saya puasa saya itu yang orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dalam seumur itu. saya pengen besok sampai mati terdahulu satu hari puasa satu hari tidak tadi saya puasa besok tidak besoknya puasa lagi maka tadi habis buka langsung saya berangkat gaji termasuk bulan Ramadan saya juga dahulu. Jadi saya itu karena kebiasaan ketika mahasiswa nggak makan, yang akhirnya terus puasa sampai hari ini. Alhamdulillah. Iya. Tujuan saya cuma satu. Saya sering mengatakan tidak ada orang hebat itu tanpa tirakat. Dan salah satu bentuk tirakat yang luar biasa itu adalah puasa. Karena pada waktu sholat mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Makanya kalau saya ngaji ke tempat lokalisasi, saya kadang-kadang mengambil hari di mana saya puasa. Saudara puasa bisa macam-macam. Kan <laughs> puasa kan ceritanya semua orang bilang terus kita kalau ngaji lokalisasi sebenarnya pengen apa enggak kali saya ngaji di lokalisasi satu saya itu di lokalisasi pak usia saya baru 19 naik 20 coba belum Maka saya berharap dari Sabil Khair ini akan melahirkan pemuda-pemuda yang luar biasa. Amin. Yang pantas menjadi imam mbak-mbaknya ini. Masya Allah, luar biasa. Boleh cantik-cantik, saya jadi ingat lagu Kinci Kolon. Oh. membangga-banggakan bapak ibunya. Nah, maka sampai saya menikah Pak, saya nggak minta apapun sama bapak ibu saya. Begitu saya kenal sama cewek, saya datangi. Langsung tak lama. Hidup. Kalau memang ada seorang laki-laki yang senang sama kamu, suruh ngomong sama bapak ibu. Jangan mau tawar-tawar, eh, nyok. Dengan cantiknya wajah mulanya kamu laki-laki. Mana tapi cantiknya akhlak kalau perempuan laki-laki melepak itu yang perlu rasa cara kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin akan ada keindahan setelah perjuangan iya yeah. setelah pacaran mulai kayak seneng saya kenal langsung tak lama saya mulai gemuk itu setelah menikah gara-gara saya pindah dari masjid Muhammadiyah pindah karena istri saya orang saya pindah ke lingkungan orang NU saya gemuk karena orang NU dikit-dikit makan wasiman makan duren makan selamatan makan maulutan makan yasinan makan tahlilan makan istiqosahan makan oh boleh larang jadi tidur lagi makan dilarang si orang mati makan mati disitulah kemudian perjuangan dimulai Mata mana saya nggak kuat pak sampai istri saya itu bilang begini waktu ini pak mau cari kontrakan pak rumah rumah kecil sebenarnya kita bisa jadi orang tua mana sampai nampak napa main merokok nggak apa mak tidak punya keakbaran Allah yang benar cecak mendatangi nyamuk atau nyamuk mendatangi cecak oh. nyamuk mendatangi cecak datang seekor nyamuk perjuangan yang begitu panjang. Saya pengajian di lokalisasi sudah 18 tahun, tidak pernah menerima apapun. Bahkan saya keluar konsumsi untuk mereka. Tiga bulan sekali mereka saya berikan mukena, sekali beri mukena saya 100, 200. Berikut saya tahannya. Kayak gitu wes, lu nenek takon, ikhlas eh, sama buatan ya, ya, ya, apa? Ya, ya, salatnya apa? Ya itu sholat aja dulu lemek. kamu ronde, subuh subuhan, begini ronde maning, subuh subuhan maning, sholat ronde, sholat. pasti mereka akan keluar. Tapi dalam saya berdakwah, saya lebih fokus kepada proses, tidak melihat hasil. Kewajiban saya itu menyeru soal dia bertobat atau tidak bukan urusan saya tapi urusan Allah. Maka fokuslah kepada kepada proses, jangan fokus kepada hasil. Kan nggak mungkin mereka jadi PDS lama-lamanya. Mas, tahu PDS, yang pakai siapa? Mudakir. Yang mudakir bisa mati di istidak ditolak kalau mudakir mudakir mati bis kan bisa keracunan keracunan apa susu ada luar dan Alhamdulillah hari ini begitu banyak mereka yang keluar dari lokalisasi anak-anak yang mabuk berhenti akhirnya mondok di tempat saya makanya jangan kaget kalau panitia pengajian datang ke pondok kadang-kadang yang nyambut anak-anak berlaku di Surabaya kemarin juga kepulauannya gede badannya gendut perutnya ditaruh gedung apa Ya dia itu kenapa apa gedung kenapa kamu kasih satu gedung kan saya cinta dengan NO itu satu gedung saya sampaikan kepada mereka lebih baik